حق ولازم الحق حق ورعانا الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاثة حالات الحالة الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول ما ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها yalzamu min isbatika min isbatika asifati al-fi'liyata lillahi azza wa jalla ayakuna min af'alihi ma huwa hadithun fayaqulu musbitu na'am wa ana altazimu bidzalika fa inna Allah ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yuridu wa la nafada li aqwalihi wa af'alihi kama qala ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal nah, bahru qabla antan fada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadan wa qala walau anna ma fil ardi min sajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat Inna Allaha azizun hakim wa hudutu ahadi fi'lihi ta'ala la yastalzimu nafsan fi haqqihi nah kalau musannif rahimallahu ta'ala dan dalalah iltizam itu sangat penting bagi penuntut ilmu. Tidak ada makna jika seorang itu merenungkan makna dan Allah memberikan taufik kepadanya ya, fahaman lazim, memberikan taufik kepadanya untuk bisa memahami satu nas berdasarkan dalalah iltizam maka dengan itu dia akan yasul akan dia akan mendapatkan dari satu dalil banyak masalah. Maka dari satu dalil maka dia bisa e, menyimpulkan banyak kesimpulan, bisa menyampaikan banyak faedah. Maka di sini nampaklah kedalaman ilmu seorang satu dengan yang lain dalam kemampuannya mengambil faedah dari dengan dalalah iltizam dari satu ayat atau satu hadis. Wa'lam dan ketailah bahasanya konsekuensi dari firman Allah dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Ila sahha jika konsekuensi tersebut tepat Ila sahha ayakuna laziman jika memang benar-benar itu adalah konsekuensinya bahwa hakun maka itu benar karena firman Allah dan sabda Rasulnya adalah benar dan konsekuensi dari sebuah kebenaran adalah kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan menjadi konsekuensi dari firman-Nya. Dan Allah mengetahui apa yang akan jadi konsekuensi dari perkataan Rasulnya. Maka konsekuensi eh, Fayakun muradan maka konsekuensi dari firman Allah dan hadis Nabi adalah sesuatu yang digendaki dan diinginkan. Ya, maka apa alasan bahasanya konsekuensi dari firman Allah dan hadis Nabi adalah satu hal yang benar? Ya, ya disampaikan dua alasan. Yang pertama adalah karena lazimul hak hak lazimul hak hak dan karena Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memfirmankan satu firman Allah mengetahui apa yang akan jadi konsekuensi jika Allah mengucapkan kalimat A dan tidak kalimat B. Maka konsekuensi dari firman Allah dan hadis Nabi adalah satu hal yang benar dengan catatan in sah sahha ayakuna diman jika memang itu adalah konsekuensinya jika itu tidak benar kalau itu konsekuensinya karena salah dalam istimbab salah dalam membuat kesimpulan maka tentu ini uh, ya karena tidak tidak tepat menjadikan sebagai konsekuensinya maka itu ya satu yang tidak benar. Adapun konsekuensi dari ucapan seseorang selain firman Allah dan sabda Rasulnya yaitu manusia maka ada tiga kemungkinan. Ini konsekuensi dari perkataan manusia. Yang pertama adalah konsekuensi tersebut disampaikan kepada orang yang mengucapkan tazim bihi dan dia menerimanya. Memang demikianlah konsekuensi yang saya inginkan dari ucapan yang saya ucapkan. Contohnya eh, ini sebenarnya ini kaidah umum berlaku untuk semua ucapan manusia baik dalam masalah akidah, masalah fikih yang lainnya. contohnya adalah dicocokkan dengan masalah akidah. Semisal orang yang mengkari sifat fi'liyah Allah turun Allah bersemaya Allah Allah di atas arah dan yang lainnya Berkata kepada orang yang menetapkan sifat fi'liyah Konsekuensi dari sikapmu yang menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Adalah di antara perbuatan Allah berarti ada yang baru yang sebelumnya tidak ada. Maka orang yang menetapkan sifat kemudian mengatakan betul saya menerima konsekuensi tersebut karena Allah Taala lam yazal wa la tidaklah henti-henti sejak dulu hingga seterusnya Fa'ala lima yurid adalah zat yang melakukan apa yang dia inginkan dan tidak akan pernah habis firman-firman Allah demikian pula tidak akan pernah habis perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kalau firman Allah tidak akan habis firman Allah Taala Pulau Tanah bahu katakanlah seandainya lautan itu menjadi cinta untuk firman-firman Rabku tidak akan habislah lautan sebelum habis firman-firman Rabbku. Walau Nabi Misli madada meskipun ya, kami datangkan madadan bantuan bimislihi dengan air laut semisal air laut yang pertama. Dan Allah berfirman, seandainya Anama fil ardi min sajaratin Semua yang ada di muka bumi itu adalah pena Dan lautan yang muduh lalu ditambahi mimbadi setelahnya setelah habisnya tujuh lautan ya, untuk mencatat firman-firman Allah maka mana bidat kalimatullah maka firman-firman Allah belumlah habis ya Allah maha perkasa lagi maaf bijaksana maka barunya ahad fi'lihi satuan dari perbuatan-perbuatan Allah Laistalzimu naqsan tidaklah menyebabkan kekurangan fi haqqihi pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dialog orang yang sifat dengan sunni dan ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah mengimani hudus ahad fi'lihi. Bahasanya ahad dari satuan dari perbuatan-perbuatan Allah itu baru. Meskipun eh, perbuatan tersebut telah menjadi sifat Allah sejak dulu tanpa awal. Allah memberikan rezeki adalah Eh, itu adalah satu hal yang disifat Allah dulu tanpa awal. Allah mencipta itu dulu tanpa awal. Namun eh, si asal mendapatkan rezeki dalam bentuk hmm, Allah beri dia eh, uang atau Allah beri dia nafas maka ini baru sebelum dia ada tercipta maka ya Allah tidak memberikan rezeki kepada kepadanya. Demikian juga mencipta kudus ahadnya. Allah menciptakan A sebelum Allah mengendakinya, sebelum dia tercipta maka Allah tidak menciptakannya maka terciptanya bulan itu satu hal yang baru yang tidak ada sebelumnya ataupun Allah itu mencipta maka itu sejak dulu tanpa Allah Kemudian al-halatus saniyah halatu tu ayus karolahu wa yumna'a atalazumu talazumu wa yamna'u wa yamna'u talazuma bainahu wa baina qawlihi ayakula an-nafi li lima yasbutuha liman lima liman yasbituha yalzamu min isbatika ayyakuna Allahu ta'ala musyabihan bil khalqi bi sifatihi al musbitu la yalzamu dzalika li anna sifati al Al-Khaliqi Al-Khaliqi mudhofatun ilahi, lam tuzkar mutlaqatun mutlaqatan mutlaqatan hatta yumkina ma alzimat alzam bihi alzam bihi wa ala hada fatakunu muhtasid muhtafatan muhtafatan bihi la ikotun bihi la ikotan la ikotan bihi kama annaka ayyuhan nabi disifati tasbutu tasbutu lillahi ta'ala datan wa tamna'u ayyakuna musyabihan bil khalqi bi dzatihi fa ay fa ay farqin fa ay farqin fa ay farqin baina dzati wa sifati wa hukmul lazimi fi hataini al halataini zahirun al hat al halatu asali satu ayyakuna allazimu maskutan anhu fala yuzkaru bit biltizam biltizamin wala man'in biltizamin wala man'in fa hukmuhu fi hadhihi al hali an la yansiba yunsaba yunsaba ila al qaili bi annahu yahtamilu lau dzakara lahu dzukira lahu dzukira lahu ay yaltazima bihi au yamna yamnaul yamna yamna al talazuma wa yahtamilu lau dzukira lahu Eh, fatabayan fatabayana lahu luzumuhu wa butlanuhu butlanuhu ay yad ayadji'a an qawli an qawlihi li anna fasis fasad lazimi fasad lazimi yadullu ala fasad fasadil mazumi wali wurudi hadaini al ihtimalaini la yumkinu al hukmu bi anna lazimal qawli qawlun fa in qila idza kana hadzal lazimu laziman min qawlihi lazima ayyakuna qawlan lahu li anna dzalika huwal aslu la siyama ma'a qorbit talazumi kulna hadza matfu'un bi annal insana basyarun walahu halak walahu halaku nafsi nafsiyatun nafsiyatun nafsiyatun wa kharijiyatun tuji buzduhulu, duhula tujibu duhula anil lazimi faqad yaqulu au yes yes yasfu yes yasfu au yadghaliqu fik fikrahu fikruhu fikruhu au yaqulu al qawlu au yaqulu al qawla au yaqul au yaqul al qawla fi mudayaqil munazorot munaziroti munazoroti munazoroti min ghairi takkirin fil lawazimi wa nahwi dzalika. Nah. Kemudian yang kedua disampaikan kepada si pengucap konsekuensi dari perkataannya. Wa yamna talazuma. Lalu dia menolak konsekuensi tersebut adanya hubungan erat antara ucapannya dan eh, antar konsekuensi tersebut dengan ucapannya. Ini juga kaidah ini berlaku umum, namun ini dicontohkan uh, dengan masalah uh, eh, masuk pertama asma wa sifat. Misalnya orang yang mengkari sifat berkata kepada orang yang menetapkan sifat yaitu ahlu sunnah. Konsekuensi dari pilihan anda menetapkan sifat bagi Allah konsekuensinya adalah berarti Allah serupa dengan makhluk dalam sifat-sifatnya. Berarti Allah turun, berarti Allah turun makhluk. Ya, berarti Allah istiwa, sebagai istiwa makhluk. Maka yakulul mutbit. Maka Orang yang menetapkan sifat yaitu ahlu sunnah mengatakan layal zamu dalika. Itu bukan konsekuensi dari perkataan saya. Ketika saya e, menyatakan bahasanya saya meyakini Allah itu punya tangan karena dia mengatakan baliyadahu mabusutatan dan dia punya dua tangan yang terhampar dan seterusnya konsekuensinya tidak demikian. Kenapa? Karena sifat Khalik itu saya tandakan kepada Khalik tidak disebutkan secara mutlak nah kalau saya sebutkan secara mutlak maka mungkin benar konsekuensi yang anda sampaikan namun yang saya katakan kan eh, yang saya yakini sifat tersebut saya sandarkan kepada Allah. Allah memiliki tangan. Allah memiliki tangan maka tangan yang dimaksudkan adalah tangan yang layak bagi Allah karena saya sandarkan pada Allah tidak disebutkan mutlak Walahada maka berdasarkan hal tersebut karena sifat tersebut saya sandarkan eh, Allah turun eh, berarti turun saya sandarkan pada Allah Fatakunu muhtafatan bihi Maka sifat tersebut adalah sifat yang khusus untuk Allah Itulah sifat yang layak bagi Allah Sebagaimana anda wahai orang yang menggaris sifat Anda menetapkan dan meyakini kalau Allah itu zat Dan anda menolak Kalau zat Allah itu serupa dengan zat makhluk Maka lalu apa perbedaan Antara zat dengan sifat Bagaimana Anda katakan Allah punya zat zat Allah punya zat yang makhluk, maka seharusnya Anda katakan sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena sifat tersebut disandarkan kepada Allah. Demikian juga karena zat itu disandarkan kepada Allah. Maka hukum konsekuensi fiatainil halataini dalam dua keadaan di atas itu tentu jelas. Kalau dalam kondisi pertama maka konsekuensi adalah menjadi pendapat orang yang mengucapkannya. Maka dalam kondisi pertama lazimul kaul kaul. Sedangkan dalam kondisi kedua lazimul kaul dari sisi kaul. Konsekuensi dari perkataan adalah perkataan si pemilik perkataan. Kemudian kondisi yang ketiga Udah selesai. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari satu perkataan tersebut maskuta didiamkan. Artinya konsekuensi tersebut tidaklah disampaikan kepada orang yang mengucapkannya eh, atau fala yazkur e, maka orang mengucapkannya itu tidaklah menyebutkan kalau dia menerima konsekuensi ataupun menolak konsekuensi. Maka hukum konsekuensi perkataan dalam kondisi ini adalah tidak dinisbatkan sebagai pendapat orang yang mengucapkan. Karena dimungkinkan lauzuk kalau seandainya sampaikan kepadanya, dia memang menerima konsekuensi tersebut atau malah menolak adanya konsekuensi antara perkataannya dengan hal tersebut. Namun dimungkinkan juga seandainya disampaikan kepadanya, lalu jelaslah baginya ya, bahasanya memang ada konsekuensi antara ucapannya dengan hal tadi dan jelas baginya bahasanya itu adalah sesuatu yang tidak benar maka mungkin dia yarji'an qawlihi meralat perkataannya li'anna fasad lazim karena tidak benarnya konsekuensi menunjukkan fasad dan malzum tidak benarnya perkataan yang menjadi dasar konsekuensi. Karena adanya dua kemungkinan ini, maka kita tidak bisa menyatakan, memfonis, menilai, bahasanya adalah timur kaul kaul. Konsekuensi dari satu perkataan adalah dari satu perkataan. Jika ada orang yang bertanya, jika ini adalah konsekuensi dari perkataannya, maka laziman min kauli, maka dia seharusnya menjadi perkataannya. Idakan adalah lazim laziman min kauli. Jika memang konsekuensi ini memang benar-benar konsekuensi perkataannya, laziman maka seharusnya ini adalah menjadi perkataannya. Di anadzalika kawal asal karena itu adalah hukum asalnya. La siyama lebih-lebih kita lazumi Jika eh, memahami eh, itu satu hal yang mudah. Mudah kalau orang itu paham, orang itu mudah untuk memahami pada perkataan kalimat semacam ini, konsekuensinya semacam itu. Maka ada orang bertanya, gimana kalau itu tuh satu hal yang mudah? Ya untuk paham kalau mau mikir dikit saja nggak usah dalam-dalam. Kalau dia mengucapkan kalimat A, untuk D. Maka jawaban kami hadam madbu'un maka itu adalah satu hal yang tertolak Tertolaknya karena manusia itu adalah manusia. Maka manusia itu memiliki kondisi-kondisi internal. Itulah kondisi nafsia, kondisi psikologi Dia lagi sedih, dia lagi marah, lagi bunuh, lagi bete, lagi eh, macam-macam kondisi hatinya Demikian juga ada kondisi khawarisia, faktor eksternal, jalan lagi punya duit, lain ngomong ya, Karena lagi banyak duit sama lagi gak punya duit, maka lagi nggak punya duit, nah, emosional, lebih gitu pakai mikir-mikir situasi kalau ngomong gini hasilnya begitu. Lain kalau pas lagi banyak duit, mikirnya lebih tenang. Nah, kondisi eksternal yang harus diperhatikan. dia lagi eh, ini ya, lagi konflik sama istrinya ah, itu lain lagi maka ngomong di luar rumah macam-macam pun jadi enggak kotor ya harus dimaklumi tujuh zuhul faktor-faktor ini menyebabkan seorang pengucap itu lalai anil lazim bacanya konsekuensi dari ucapannya dengan demikian maka boleh jadi dia lalai, lupa atau karena kondisi kejiwaan lagi marah, lagi emosi, maka yang galak, fikruhu atau lagi sangat sedih, maka pikirannya lagi bumpat. Lo bisa mikir. Yang galak, fikruhu, pikirannya itu tak tersumbat sehingga dia tidak bisa mikir kalau perkataan yang semacam ini akan menimbulkan makna kalau dia mengucapkan semacam ini maka akan timbul makna semacam itu atau ayakulal kaula seorang itu mengucapkan satu perkataan fi ilmu dalam kondisi sempit ketika debat dia lagi debat apalagi debatnya agak kepepet terdesak maka orang biasanya ngomongnya itu agak membabi buta jadi ingin membebaskan diri dari keterpojokan maka dia ngomong babi buta ya eh, dia, eh, dia sangat tidak memikirkan dan menyadari apa konsekuensi mana dari ucapannya maka dia min ghairi tafkir tidak memikirkan konsekuensi konsekuensi dari perkataannya atau keadaan-keadaan yang lain. Ini. Maka para ulama membedakan perkataan seseorang dalam kondisi debat sama perkataan seseorang dalam kondisi takrir dalam kondisi memang dia mau menjelaskan suatu hal. maka tidak bisa jadi pegangan tidak kalau perkataan seorang ketika dia lagi debat itu tidak bisa jadikan pegangan secara pasti karena boleh jadi dia mengucapkan satu ucapan itu adalah bentuk strategi debat namanya tanah ya, ya sudah seandainya benar apa yang anda katakan nah, itu bukan berarti dia kalau membenarkan perkataan lawan debatnya kan seandainya benar yang apa anda katakan maka seandainya benar bahasanya ini adalah begini begini begini begini bagaimana yang anda katakan maka bagaimana komentar anda tentang begini misalnya maka pada saat dia mengucapkan kalimat semacam ini tidak bisa kita simpulkan Sebenarnya kita simpulkan bahasanya beliau berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena ini kalimat debat. Maka ketika misalnya Syekhul Islam Temia berdebat dengan Rafidah ya, atau berdebat dengan aliran sesat yang lain kemudian beliau mengatakan ya, seandainya misalnya seandainya anggap eh, seandainya Muawiyah bin Abi Sufyan atau siapa itu orang yang zalim maka ini gini gini apakah kemudian dari situ bisa disimpulkan Ibnu Taimiyah punya pendapat bahasanya mencela Muawiyah bin Abi Sufyan jadi tidak karena apa ini ini adalah perkataan dalam situasi mujadalah munabahat itu lebih harus diperhatikan mana yang itu itu adalah strategi debat dan mana yang memang asli itu pendapat dan perkataan perkataannya. Maka rincian tentang lazimul qaul yang disampaikan oleh Syaikhul Utsaimin di sini satu hal yang sangat sangat penting. Satu hal yang sangat sangat penting. Maka jika e, eh, konsekuensi satu perkataan itu belum disampaikan kepada pemilik perkataan, maka kaidah yang berlaku adalah lazimul qawli sedikau. Eh, bagaimana keadaan yang ketiga? Lazimul qaul laisa biqaul. Dan tidak e, memperhatikan dalam praktek tidak memperhatikan tiga kondisi ini di antara hal yang menyebabkan ya, kacau dan rusaknya dakwah. Ya, orang saling puding sama ini itu intinya di antara inti pokok permasalahannya dan akar permasalahannya adalah tidak memperhatikan kaidah ini. Sebenarnya lazimul qalil itu kaul تجب القول ليس في قول Oh, maka oh, si fulan punya berkata demikian. Maka kemudian menghukumi orang dengan lazim kaul. Si A, Ustaz A, namun semacam ini. Maka konsekuensi dari ucapan semacam ini, semacam ini. Dan semacam ini berarti semacam ini. Ada seorang yang tidak setuju dengan pendapat syekh tertentu. Tidak sepakat atau mengkritik ya, pendapat syekh A. Maka orang kemudian menanggapi jika dia mengkritik syekh A tidak sependapat dengan syekh A maka berarti dia menghina syekh A kalau dia menghina Syekh A, maka berarti dia menghina ulama ahli sunnah. Dia berarti mencela ulama ahli sunnah. Dan di, di antara ciri mubtadi adalah mencela ulama ahli sunnah. Jika demikian maka dia mubtadi. Ini namanya menghukumi, menghukumi manusia dengan lazimul qawl. Apakah kritik terhadap satu pendapat pendapat seseorang itu bermakna mencela orangnya? Jawabannya kalau dia insaf, kalau kita insaf tidak. Jadi kalau kita mau ta'afir, Kalau kita ada seorang yang fanatik dengan Syekh A tadi Maka iya Karena ini kaedah al mutaafir Kaedah al mutaafir Kaedah orang yang fanatik dengan tokoh Siapa yang mengkritik pendapat tokoh saya Berarti dia menghina tokoh saya Ini kaidah eh, Mutasibi Dan demikian eh, kaidah munsifi Kaidah orang-orang yang adil dan pertengahan dalam bersikap misalnya kritik terhadap pendapat tidak setuju dengan satu pendapat belum tentu dan tidaklah masih memakna mencela pemilik pendapat. Yang boleh jadi mencela manakala bahasanya nampak kalau bahasanya adalah bahasa yang dia mengatakan saya mengkritik pendapat namun bahasanya bahasa yang mencaci maki ya, kasar semacam itu. maka eh, lazimul eh, maka di antara yang bikin perpecahan dalam dakwah adalah gara-gara al-hukmu alanna bilazim memfonis manusia memfonis orang lain dengan lazim bahkan Nabi parah bukan lazimul qaul lazimul fi'l nah, menilai orang dengan lazimul fi'l Karena Ustaz A itu ya, ngisi pengajian jadwalnya satu satu pamflet dengan Ustadz B Ustaz B Ikhwan satu pamflet karena itu jadwal satu masjid sama-sama khutbah Jumat ditempel masjidnya masjid umum satu atau ustadznya boleh jadi liberal dan satu boleh jadi uh, ikhwani satu lain lagi nah ini uh, satu jadwal ah, satu pamflet satu kata, maka ini kalau dia satu pamflet satu kertas pada jadwal khutbah beda-beda harusnya dia lain kalau dia satu jadwal satu satu kertas maka berarti konsekuensinya dia mujalata nah, maka berarti dia menjadikan orang yang sesat itu sebagai teman duduknya mujalata mujalata dengan alih bidah nah, menyebabkan dia menjadi mubtadi nah, maka kesimpulannya sifuran fulan mubtadi karena satu pamflet dengan Ustaz Fulan. Ini bukan lazimul kaum lagi, lebih rendah lagi ini lazimul fi'il. Padahal kita katakan ini bukan lazimul fi'il, mau secara fi'il fi'il nyatanya si Ustaz tidak pernah ketemu dengan Ustaz yang dimaksudkan, nah, cuma satu jadwal, satu kertas di masjid, di satu masjid. Maka e, eh, tiga kaidah rincian tentang lazim kaulin na, lazim kaulin bashar yang kita lazim kaulin insan yang disampaikan oleh saya Muslim di sini sangat sangat sangat penting. Ya, kita baca jelasin sama satu. قال الشارح هذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن يؤلم من دلالة الالتزام وهذا الأمر ينقسم إلى قسمين أحدهما اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وثانيهما اللازم من كلام غير الله ورسوله يعني من كلام البشر فاللازم من كلام الله وكلام رسوله لا يستغني عنه طالب طالب علم يشتغل بالتحقيق والبحث في المسائل والاستدلال عليها واستنباط الأحكام من من الأدلة فاللازم من كلام الله وكلام رسوله حق إذا كان الاستنباط صحيحا لأن كلام الله حق وكلام وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق والله سبحانه وتعالى هو العالم بما يلزم يلزم يلزم من كلامه وكلام رسوله الذي هو مبلغ عنه فمثال اللازم الحق حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ فإن لازم هذا الحديث الذي هو مفهومه ومنطقه ومنطقه فمنطقه يوجب الوضوء على المقصد إذا أراد الصلاة ومفهومه ومفهومه يجوز للمسلم أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد إذا لم يحصل منه حدث أو ما هو في حكم الحدث يعني إذا لم يحصل منه ناقض لوضوئه لوضوئه فإنه يزوغ له أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد ما دام وضوءه لم ينتقل ولو قال قائل هذا الحديث يلزم منه يلزم يلزم منه وجوب النية وجوب النية وجوب النية في الوضوء قيل له لا ليس في هذا الحديث دلالة دلالة atau دلالة دلالة على على النية في الوضوء لا من قريب ولا من بعيد لا بالمنطوق ولا بالمفهوم فهذا اللازم الذي استنبط أيها المتكلم لازم باطل لأنه من جهتك أنت من جهة فهمك أنت فلم يدل عليه كلام النبي كلام النبي فلم يدل عليه كلام النبي كلام النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ya. Uh, ada wal ini poin yang kedua satu hal yang sepatutnya diketahui Bidara iltizam dan segalalah iltizam Dan dalam topik bahasan ini terbagi menjadi dua bagian cabang bahasan yang pertama adalah konsekuensi dari perkataan Allah dan sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah konsekuensi dari perkataan selain Allah dan Rasulnya, yaitu perkataan manusia. Maka konsekuensi atau konsekuensi makna dari perkataan Allah dan perkataan Rasulnya adalah satu hal yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu yang menyibukkan diri untuk mengkaji permasalahan berbas dan mengkaji berbagai permasalahan wal istidlal alaiha dan mendalili eh, berbagai permasalahan dan menyimpulkan berbagai hukum dari dalil. Maka konsekuensi makna dari eh, perkataan Allah dan perkataan Rasulnya adalah benar dengan syarat istimbat benar. Karena perkataan Allah adalah benar, adalah kebenaran dan perkataan Rasul Shallallahu Alaihi adalah kebenaran dan Allah Subhanahu Wa mengetahui apa yang akan menjadi konsekuensi perkataannya dan perkataan Rasulnya yang merupakan penyampai wahyu darinya. Maka contoh konsekuensi yang benar karena istimbat yang benar adalah hadis Allah tidak menerima salat salah satu kalian jika berhadas sampai dia berwudu. Maka konsekuensi dari hadis ini yang merupakan mafhum dan mantuk dari hadis ini adalah sebuah kebenaran. Mantuk dari hadis ini adalah mengharuskan wudhu bagi orang yang berhadas jika ingin sholat. Dan mafhum hadis ini menunjukkan boleh bagi seorang muslim untuk sholat beberapa sholat dengan satu wudhu di dalam yasul jika tidak terjadi hadas atau sesuatu yang semisal dengan hadas. Ya, ini artinya jika tidaklah jika tidak terjadi salah satu pembatal wudhu maka boleh baginya untuk sholat beberapa sholat dengan satu wudhu madama selama wudhunya belum batal dan contoh lazim yang yang tidak benar karena istimbat yang salah kalau kail seandainya ada orang yang mengatakan hadis ini di atas yang zaminhu konsekuensinya adalah wajibnya niat dalam wudhu dalam dalil eh, konsekuensi dari hadis di atas atau di atas dalil wajibnya niat dalam wudhu maka kita katakan kepada si eh, orang yang menyampaikan pernyataan tersebut lah tidak benar Lain fi hadis hadis tersebut di dalam menunjukkan niat dalam wudhu maka ini adalah istimbat yang tidak tepat lamin kalau lamim baik ya, dekat tidak dari dekat tidak pula dari jauh sama sekali di dalam menunjukkan wajibnya niat dalam wudhu tidak dengan e, mantuk tidak pula dengan mafhum maka konsekuensi makna yang engkau simpulkan wahai al-mutakallim. Baik orang yang berbicara adalah lazim konsekuensi makna yang tidak benar. Karena konsekuensi tersebut adalah murni dari dirimu sendiri, dari pemaham, pemahamanmu sendiri, bukan dibikalah makna hadis. Salam yadullah alaihi kalam Nabi Maka konsekuensi makna yang engkau katakan Tidaklah ditunjukkan oleh perkataan Nabi di atas Meskipun wajibnya niat dalam wudhu dalilnya eh, ada dalil yang lain yang bukan hal tersebut. Namun apakah ini tepat untuk menjadi konsekuensi dari hadis di atas? Sebenarnya tidak tepat. Ya, maka di sini lazimul qaul di antara kata yang tidak tepat karena istimbatnya yang tidak benar. Maka tadi dikatakan maka konsekuensi makna dari perkataan Allah dan Rasulnya adalah kebenaran dengan catatan istimbatnya benar. Wahyu. Akhir. لازم هذا yataqarrabu biha Hadal hadisu fihi dalilun ala wujubi taharatu taharati ala wujubi taharati likulli shalawatin likulli shalatin likulli shalatin au anna taharata syartun li sihhatil sholati qulna laisa kadzalika al-zamta nafsaka min hadal hadisi bima ya lam ya zamka bima lam yalzamka alaika fil hadisi dalilun ala mastambaqahu mastambaqahu mastambaqahu la min qaribin wala min bahidin fastiratu taharati fastiratu taharati li sihhatis salati yustadallu laha yustadallu laha binususin akhirin nah contoh yang lain untuk lazim dari firman Allah dan hadis Nabi yang benar dan yang tidak benar istimbatnya salah dan istimbatnya benar namanya berarti sinamal amal niat maka konsekuensi dari hadis ini adalah niat merupakan syarat sah semua ibadah yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Seandainya ada orang yang mengatakan hadis ini adalah dalil wajibnya berwudu setiap kali sholat atau berwudu adalah syarat sahnya sholat, kita katakan tidak tepat. Alzam dan nafsaka engkau e, membuat konsekuensi min hadar hadis dari hadis ini bima la yalzamka sesuatu yang bukan konsekuensinya. Maka hadis tersebut bukanlah dalil atas benarnya kesimpulan yang kau buat eh, dari dekat ataupun dari jauh maka wudhu adalah syarat sahnya sholat itu dalilnya didalili dengan dalil-dalil yang lain maka di sini lazimnya salah kenapa karena istimbatnya salah contoh yang e, contoh yang lain contoh yang ketiga Wa misalun sa'atun Lakoma cariyatahu Lakoma cariyatahu Suma ila Nabi Sallallahu alaihi wasallam Istajiruhu biha Fakodiba Nabiyu Fakodiba Nabiyu Sallallahu alaihi wasallam Fakala ya, ya Rasulullah Alaya Rakobatan Rakobatan Fakala Uktiqaha Fakala Sikni biha Undur Angdu Mukminaton Contohnya ketika adalah kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami ketika dia menampar budak perempuannya kemudian datang macam Nabi minta saran kepada Nabi maka Nabi marah dan mengatakan maka Nabi marah akhirnya Muawiyah bin Hakam mengatakan kepada ya Rasulullah aku punya kewajiban untuk memerdekakan budak apakah aku memerdekakan saja budak perempuan tersebut maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ji'nihi hibilah datangkan budak perempuan tersebut aku lihat dia mukminah ataukah bukan. Lalu Nabi pun berkata kepadanya di mana Pak Allah maka dia mengatakan di atas sana. Maka konsekuensi dari hadis ini bahasanya Allah itu laikat likuli makan. Dan Allah tidaklah di semua tempat. Dan Allah ada di atas sana. Sebagaimana makna hal ini juga dinyatakan oleh dalil-dalil yang lain. Bahasanya Allah dan Allah di atas aksnya dan Allah itu di atas seluruh makhluknya. Artinya dan Allah Subhanahu wa taala itu di luar alam semesta. Kalau sudah berkeyakinan saya dan Allah Subhanahu wa taala itu berada di luar alam semesta. wa wasyaul awal inilah poin yang pertama yang berkaitan dengan memahami talazum kedekatan hubungan antara satu makna dengan makna yang lain. Tentang hadis Muawiyah bin Hakam, ini ada ya, catatan kaki diatkan oleh Muslim. E, di haramnya berbicara ketika sholat dan terhapusnya maka namin ibahatihi mubahnya bicara dalam sholat Dulu di awal Islam boleh ngobrol sambil sholat berjamaah boleh sambil sholat kemudian ngomong-ngomong sama sampingnya gimana kabar anaknya ada sembuh belum tadi katanya kemarin sakit nah, boleh dia oleh Islam kemudian menasah dan terjadi penghapusan dan tabel yang menghapus adalah hadis ini Saksinya dari Muawiyah bin Hakam sulami dia mengatakan, karena li pun aku punya budak perempuan yang bertugas mengembalakan kambing milikku kibala Uhudin di arah Uhud dan Juwebiyah. Setelah tuzata yaumin maka aku kemudian mengetahui pada suatu hari mengadakan inspeksi ngecek apakah jariah ini kerja dengan baik ataukah tidak. Faidat eh, zibu itu salah cetaknya. Faidat zibu hamzah Faidah eh, zibu ternyata ada seekor serigala terdapat bisyatin min ghanamiha. Ternyata berhasil mencuri salah satu kambing yang digembalakan oleh perempuan itu. Mati kambingku. Wah, ini gak becus. Uh, ah, ngangon kambingnya, gak pecus menggembalakan kambing. Wa ana rajulun dan aku adalah seorang manusia biasa. Aku marah sebagaimana umumnya orang marah akan tapi marahku oh, itu terekspresikan sakat tuha maka aku tampar eh, budak perempuan tersebut dengan satu tamparan lalu aku datang hmm, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'adzoma zalika aliyah maka Nabi memberikan respon menunjukkan eh, Nabi menyampaikan besarnya masalah itu kepada besarnya masalah menampar juga satu hal yang ringan, satu hal yang besar. Maka aku kemudian mengatakan ya Rasulullah, bagaimanakah kalau saya putih merdekakan budak perempuan itu? Maka Nabi katakan, datangkanlah budak tersebut. Maka aku datangkan budak perempuan tersebut. Lalu Nabi berkata atau bertanya kepadanya di manakah Allah? Maka budak tersebut mengatakan di atas sana. Siapakah aku? Maka dia mengatakan Eh, Rasulullah engkau adalah utusan Allah kemudian Nabi mengatakan atiqaha fa innaha mu'minatun kalah dia faknya adalah faktor dia karena dia adalah budak karena dia adalah budak yang beriman maka di sini terdapat faedah muhimmah eh, faedah yang penting karena dalam ajaran Islam iman itu adalah ilah yang mudah. Maka tidak ada pembebasan budak jika budak tersebut kafir. Boleh jadi pembebasan sekali lah. Ya, seorang pemilik budak kemudian ingin memerdekakan suka sukarela suka dengan memerdekakan sebagian budaknya tidak boleh kecuali budaknya tersebut budak yang beriman demikian juga memerdekakan budak dalam kata kata kata kemudian tidak sengaja kata sumpah dan dia membayar kafar dengan membayar dengan memerdekakan budak ini tidak boleh kecuali budaknya adalah budak yang beriman berdasarkan hadis apa itu kita baca Amin taha fa'in taha mu'minat Maka iman adalah ilah Ilah untuk disyariatkan dibutuhkannya pemerdekaan ya. ya akan cara untuk uh, poin yang kedua tentang konsekuensi makna dari perkataan manusia Insyaallah kita baca itu hari wassalamualaikum نبينا محمد وعلى آله وسلم وتابعنا الحمد لله رب العالمين